Eh, Di surga nanti barakallahu fikum. Terkait dengan istana-istananya. Ada beragam istana ya, Pak. Ada di surga nanti istana-istana yang terbuat dari emas-emas berongga. Terbuat dari emas-emas berongga Ada yang terbuat dari perak. Ada yang terbuat dari mutiara-mutiara berlian, yakut, yakut, dan semisalnya. Sehingga di sana barakallahu fikum khulasanya ya tina azakumullah ada istana itu yang dikatakan dengan sebutan wa masakina thayyibah. Tempat-tempat tinggal yang indah. Ada istana-istana. Tayyib, di sana juga ada ghurfah. Ada kamar-kamar. Kamarnya bertingkat-tingkat. Di sana ada yang namanya khaymah. Yang namanya kemah-kemah tadi. Itu semuanya ada ada istana rumahnya, ada kamar-kamarnya, ada khaimah-khaimahnya, kemah-kemahnya barakallahu fikum. Di surga nanti pula barakallahu fikum. Ada yang namanya al-muttaka'ah. Al-muttaka'ah itu tempat-tempat bertelekan. Dipan-dipan yang tertata dengan rapi. Di sana ada tempat-tempat bertelekan untuk ahlul jannah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Muttaki'ina 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin Mereka bertelekan di atas dipan-dipan yang rapi, tersusun dengan rapi, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Rumahnya indah, istananya indah, kamarnya mewah, kamarnya indah, kemah-kemah juga indah, dipan-dipan Dah Dan selalu teruskan dan selalu didampingi oleh para bidadari bidadari surga yang nanti akan disampaikan insyaallah taala bagaimana sifat-sifat bidadari tadi. Barakallahu. Baik. Disebutkan juga barakallahu fikum. Tanah di surga nanti ya, Pak tanahnya. Terbuat dari berlian dan misik. Tanahnya itu terbuat dari misik, minyak wangi, misik yang harumnya luar biasa. Ada yang mengatakan yang namanya pasir dan tanah, tanah surga itu warnanya putih. Namanya darmakah bayda. Yang sangat putih. Kerikil-kerikilnya adur wal yakut. Mutiara dan yakut-yakut. Yakut itu sesuatu yang indah ya Pak. Nah, semacam kayak zamrud, zamrud gitu ya. Batu-batu mulia. Berlian, mutiara, batu mulia, itu kerikil-kerikilnya. Barakallahu itu. bahatanya dari emas. Ada pula yang dari perak. Semuanya yang berharga. Semuanya batu mulia. Tidak ada yang jelek barakallahu itu Di surga nanti akan ada yang namanya anhar, sungai-sungai. Anharul jannah sungai-sungai. Sungai-sungainya mengalir di bawah surga-surga mereka. Di bawah kamar-kamar mereka. Di bawah istana-istana mereka. Di bawah uh, khemah-khemah mereka. Itu surga uh, sungai-sungainya. Barakallah itu. Itu yang disebutkan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firmannya. nya وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan bergembira bagi yang mukmin yang beramal saleh. Mereka nanti mendapatkan jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Barakallahu fikum. Ingat membayangkan rumah yang indah tadi itu, bawahnya adalah air. Sungai. Dan sungainya tidak diam. Tapi tajri mengalir. Begitu indah. Menambah indahnya suasana para barakallahu itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ada empat sungai. Nahrani Bahiran wa nahrani batinan. Ada dua sungai yang nampak ada dua sungai yang yang di dalam, yang nggak nampak. Adapun yang zahiran, dua sungai yang nampak, An-Nil wal Furat. Sungai Nil dan sungai Furat. Adapun yang batin ada nahrani fil jannah. Dua sungai dalam surga nanti. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam airnya, air sungainya. Ma'uhu abiyat minal Lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikasih satu sungai yang disebut dengan Al-Kautsar. Disebut dengan Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar telaga, ada yang mengatakan sungai. Di, disebutkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang sungainya Rasulullah SAW Al-Kautsar. U'titul Kautsar fa idza nahrun yajri ala dhahril ardi hafatahu Ubabul lu'lu' laisa masqufan. Fadarabtu biyadi ila turbatihi Fa'idha turbatuhu miskun azhar wa hasba'uhu lu'lu'. Saya kata Rasul dikasih oleh Allah al kawthar al kawthar itu sungai yang mengalir di permukaan tanah. Dua sisinya, dua tepian-tepian sungai, kubah kubah dari permata. Tidak ada atapnya. Saya memukulkan tangan saya ke bagian dasarnya. Di bagian lumpurnya itu. Ternyata dia adalah misik yang berbau wangi. Dan kerikil-kerikilnya berlian dan mutiara-mutiara berharga. Dalam lafaz yang lain, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barakallahu Itu sungainya surga. Jangan tuh bayangkan kayak sungai-sungai yang di dunia ini ya teman. Sungai dunia saja terkadang indahnya luar biasa. Gemericik air, beningnya air, dengan batu-batu yang di sekitarnya. Sudah begitu indah. Di surga dari semuanya berlian. Semuanya mutiara. Semuanya batu yang berharga. Itu sungai tadi ya kan. Mengalir di bawah tempat tinggal-tempat tinggal ahlu jannah. Di bawah istana-istana mereka, kamar-kamar mereka, khaimah-khaimah mereka. Kita bayangkan lagi. Ha? Di dalam khaimah berdampingan dengan permaisuri dari bidadari. Yang begitu cantik. Ha? Dengan dipan-dipan, pantal-pantal, permadani-permadani begitu indah mempesona. Di bawahnya sungai yang mengalir. Begitu putih kayak susu. Begitu manis kayak madu. Luar biasa. Nah tergambar ya Pak. Tidak pernah kelihatan di dunia ini. Barakallahu fikum. Sebetulnya dalam ayat yang lain. Sungai-sungai dalam surga nanti barakallahu fikum. Itu rasanya macam-macam ada sungai yang terbuat dari air yang segar rasa airnya. Ada sungai terbuat dari susu yang tidak pernah berubah aromanya. Ada sungai yang terbuat dari khamr. Sungai dari khamr. Dari minuman keras, khamr. Yang tidak akan membuat mabuk. Justru lezat bagi yang meminumnya. Ada sungai yang terbuat dari asalun musaffa, madu yang murni. Itu yang bukan dalam Al-Qur'anul Karim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'buh wa anharun min khamr ladatil syaribin wa anharun min asalin musaffa Rasul mengatakan dalam sebuah hadis di surga nanti ada lautan madu, ada lautan khamr, ada lautan susu, ada lautan air. Kemudian summatan syakul anharu ba'd. Kemudian akan dialirkan ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke istana-istananya ahli jannah setelah itu. Yang alir ada yang warnanya susu, ada yang warnanya madu, ada yang warnanya uh, airnya begitu jernihnya begitu memikat, ada yang khomer. Ya apa karena itu Pak? Dinikmati oleh ahlul jannah. Yang ingin minum airnya suka, Yang meminum susunya nikmat. Yang minum khamernya lezat. Tidak mabuk. Semuanya halal, tidak ada yang haram. Yang minum madunya luar biasa. Itu sungainya. Jadi bukan sungai-sungai yang kayak di dunia ini, Pak. Sungainya begitu indah dengan berbagai macam model sungai-sungai tadi. Tepian-tepiannya kubah-kubah dari berlian. Lumpurnya misik yang begitu wangi. Kerikil-kerikilnya mutiara-mutiara berliannya begitu indah. Begitu indah dan luar biasa. Ini baru bicara sungainya loh ya. Nah, suasana-suasana di surga. Di surga nanti juga ada uyun. Mata air, mata air. Lain dengan sungai. Ada mata air, mata air. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa di yawmul kiyamah nanti, di surga nanti, di surga surga dan ada mata air, mata air. Iha ainani Dajirian. Padanya ada dua mata air yang mengalir. Luar biasa. Disebutkan dalam satu riwayat, eh, satu ayat, ada yang namanya Ainul Kafur. Mata air Al-Kafur. Innal abrara yashrabu dami ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا namanya ainul kafur mata air kafur minumannya itu luar biasa kafur dengan kafur-kafur tadi jangan antum bayangkan daena begitu lisan kafur itu bukan kafur putih lah ya Pak kafur itu e, sesuatu yang yang yang wangi para keluarga hmm. juga ada yang namanya ainut tasnim mata air namanya tasnim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal abrara lafi na'im, 'alal araik yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin maktub, hitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim." Mata air mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun tasnim itu mata air orang-orang muqarrabun akan meminum dari mata air ada gafur ada tasnim juga ada yang namanya ain as-salsabil mata air namanya salsabil yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Mata air dalam surga namanya mata air salsabil. Ada yang mengatakan itu mata air yang ketiga, salsabil. Ada lagi yang mengatakan salsabil, itu mata air yang namanya Ainut Tasnim. Al-Muhim, ada sungainya. Ada mata air-mata air. Barakallah. Dan itu diminum oleh ahli jannah dengan penuh kenikmat zakat barakallahu Masya Allah. Baik. Di surga nanti barakallahu fikum. Ada yang namanya pohon-pohon. Ada yang namanya buah-buahan. Dengan beragam jenis pohon-pohonan. Dan beragam jenis buah-buahan. Pohonnya itu Bukan pohon yang kecil-kecil. Pohonnya itu besar-besar. Disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur raqibul jawadul mudammar as-sari' mi'ata 'amin wa ma yaqta'uha." Di surga nanti ada pohon sebuah pohon. Kalau ada seseorang penunggang kuda. Kuda yang sangat cepat. Yang terlatih. Dia naik kuda selama 100 tahun. Itu belum bisa memutuskan pohon tadi. Jangan dia start dari ujung pohon ini. Naik kuda dia. Jangan cepat. Selama 100 tahun. Itu belum sampai ke ujung tuanya lagi. Jatuh bayangkan betapa besarnya pohon tadi. Nah, Diameternya berapa ya, Pak? Besar, luar biasa. Barakallahu fikum. Ini pohon surga. Sehingga betul-betul rindang di wabil wabillim mamdud. Dalam naungan-naungan yang eh, terjulur dari naungan-naungan pohon-pohon surga yang ada. Itu baru satu pohonnya barakallahu Belum lagi pohon-pohon yang lain. Di surga nanti ada yang namanya syajaratu tuba. Pohon namanya pohon tuba. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan kata Rasulullah SAW, tuba syajaratun fil jannah. Yang namanya tuba wa tuba lil ghuraba. Tuba satu pohon dalam surga nanti. Jaraknya 100 tahun perjalanan Barakallahu fikum. Pakaian-pakaian ahlul jannah akan keluar dari pohon-pohon tadi. Ada lagi yang namanya Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan Sidratul Muntaha itu sebuah pohon. Ada yang mengatakan <clears throat> Allah. Ada yang mengatakan barakallahu fikum Sidratil Muntaha itu nama sebuah syajarah, nama sebuah pohon. Barakallahu fikum. Namanya pohon Sidratil Muntaha. <clears throat> Buahnya katanya Rasul dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, nabquha mithlu kilali hajar. Nabaknya pohon buahnya itu besarnya seperti kullah-kullah hajar. Ini sebuah tempat yang menampung satu kulah besar ya. Itu nabak. Nabak itu namanya pohon e, buah bidara. Atau pernah lihat buah bidara? Yang kecil segini deh, ya, kan? Yang rasanya agak manis-manis e, asam. Ada kuning, ada merah. Itu buah bidara. Buah bidaranya itu gedenya sangat besar. Kayak kulah, kulah wilayah ajar. Barakallahu Daun-daunnya seperti kuping-kuping gajah. Barakallahu dan minuman di bawah pohon yang rindang-rindang dengan suasana yang begitu nyaman. Tidak terbayangkan sama sekali yang namanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah fikum. Di surga nanti barakallah fikum. Ada anginnya berhembus. Namanya rihun. Rihul jannah. Angin surga yang berhembus itu wanginya luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama. Wanginya surga dicium, tercium dari sejak eh, uh, 70 tahun lamanya berjalan. Surga masih di sana. Selama 70 ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan. Masih di sana ya, Pak. Aromanya sudah tercium dari jauh. Wanginya surga. Tercium dari sangat jauh. Jika di surga nanti barakallahu fikum akan berhembus angin. Anginnya begitu wangi, begitu harum. Disebut dalam riwayat yang lain, ketika angin tadi barakallahu fikum menampar-nampar atau mengipas ipas wajahnya ahlul jannah, maka ahlul jannah tadi semakin lama semakin tampan, semakin ganteng, semakin indah, semakin mempesona dengan tamparan-tamparan angin-angin surga tadi. Luar biasa. Yang perempuannya semakin cantik-cantik, semakin jelita-jelita. <clears throat> Masya Allah. Terkait dengan penghuni surganya. Nanti ehwan ya. Pak Den terkait di di di, di surga nanti barakallahu fikum. Dibahas oleh para ulama tentang cahaya surga. <clears throat> Nurul jannah. Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, eh, dalam At-Tazkirah. <clears throat> Kata Al-Qurtubi, kalau ulama, Berkata para ulama, "Laisa fil jannati lailun wala nahar, wa innama hum fi nurin daimin abada." Di surga nanti tidak ada yang namanya malam dan siang. Di surga nanti tidak ada yang namanya malam dan siang. Mereka berada dalam sebuah cahaya selama-lamanya. Dalam cahaya selama-lamanya. Gak ada malam, gak ada siang. Wa ma ya'rifuna miqdar al-lail bi al hujub wa iglaqil abwab wa ya'rifuna miqdar an-nahar bi raf'il hujub wa fathil abwab. Ahlul jannah mereka tahu kadar malam ketika tirai-tirai diturunkan, hijab-hijab diturunkan, pintu-pintu ditutup, tandanya malam. Dan mereka tahu siang ketika pintu-pintu dibuka, hijab-hijab dinaikkan. Ini siang. Tapi selamanya dalam cahaya begitu indah selama-lamanya. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang sebuah ayat walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya mereka ahli jannah mendapatkan rezekinya mereka dalam surga pagi dan petang. Ada kata-kata pagi dan petang. Kata Ibnu Katsir, "Ai fi mithli waqtil bakarat wa waqtil ashiyat la anna hunaka lailan wa nahara." Yakni mereka mendapatkan rezeki mereka, nikmatnya mereka seperti di waktu pagi dan seperti di waktu sore. Hidangan-hidangan, hidangan-hidangan pagi hari. Atau hidangan di sore hari. Bukan berarti pada mereka ada malam dan siang. Tidak ada. Walakinnahum fi awqatin tata'aqab Ya'rifuna mudiyaha bi adwa'in wa anwar. Tetapi ahlul jannah, kata Ibnu Katsir, pada waktu-waktu yang silih berganti, mereka tahu berlangsungnya waktu tadi dengan cahaya-cahaya dan sinar-sinar. Jadi pengertian dapat rezeki pagi dan petang, maknanya dapat rezeki seperti sarapan pagi. Dapat rezeki seperti eh, santapan sore. Waktunya tidak ada malam, tidak ada siang. Semuanya cahaya, semuanya sinar yang indah. Mereka tahunya malam dan siang dengan tutupnya pintu, bukanya pintu, tirai dijulurkan atau tir dinaikkan. <clears throat> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menjelaskan <clears throat> dalam Majmu'ul Fatawa Beliau mengatakan wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamar wala lailun wala nahar lakin tu'raful fuqratu wal 'ashiyah bi nurin yadhharu min qibal 'arsy. Kata Ibnu Taimiyah, surga nanti di sana tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang, tetapi diketahui ini waktu pagi, ini waktu petang dengan cahaya yang muncul dari arsnya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sehingga tidak sebagaimana di dunia ini. Di dunia gelap orang sengsara. Hah? Iya, mana ya, nanti para fikum semuanya terang benderang. Semuanya bercahaya, indah. Semuanya memiliki Allah sinar-sinar yang berjaya yang begitu indah. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah kondisi surganya. Terkait dengan ahlul jannahnya sekarang. Terkait dengan ahlul jannahnya barakallahu fikum. Perlu dipahami khonamtina azakumullah. Ah, <clears throat> Baik, terkait dengan ahlul jannah dikhabarkan Rasulullah SAW penghuni surga yang paling banyak dari kalangan al-fuqara wal masakin. Kata Rasul wa ra'aitul jannata Qara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Saya masuk ke dalam surga dan saya melihat mayoritas penghuni surga adalah orang-orang fakir. yakni kaum muslimin, kaum mukminin yang fakir. Bukan berarti yang kaya-kaya tidak ada. Al-Jannah itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Di dunia ini dulu ada yang fakir, miskin, ada yang kaya. Mayoritasnya dari kalangan mukminin, dari kalangan kaum muslimin yang masuk dalam surga nanti, dari kalangan fakir miskin. Yang kaya-kaya juga ada. Ketika ditetapkan sebagai ahlul jannah, yang ini fakir, yang ini miskin, yang ini kaya, semua termasuk ahlul jannah. Yang fakir miskin duluan masuk. Yang kaya-kaya tertahan, tertahan dalam hisap, diaudit terlebih dahulu semua harta kekayaan mereka. Yang miskin yang punya apa-apa, selesai langsung masuk. Yang kaya nunggu. Ada hisap terkait dengan harta benda mereka. Selesai, aman, baru masuk. Mayoritas yang dalam surga dari kalangan fukara wal masakin dari kalangan orang-orang fakir miskin barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fik. Ahlul jannah itu tidak ada yang tua. Orang-orang tua tidak bakal masuk surga. Kakek-kakek, nenek-nenek tidak ada yang masuk dalam surga. Anak kecil-kecil tidak ada yang masuk dalam surga. Ya? Yang masuk ke dalam surga itu adalah yang seusia 30-an tahun. Itu usia kuat-kuatnya manusia. Nah, terus gimana yang tua-tua ini nanti? Eh, ada sebuah kisah <clears throat> Rasul bercanda. Ada seorang nenek tua, Ajus, datang menemui Rasulullah SAW. Apakah saya nanti bisa masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Dia mengatakan laisa fil jannati ajuz. Di surga tidak ada mbah-mbah tua. Nangis ya. Terseduh-seduh. Nenek dia sekarang ini. Kata Rasul tidak ada nenek-nenek dalam surga. Nangis dia. Ya Kata Rasul sampaikan kepada beliau. Semua orang yang masuk ke dalam surga sudah dimudahkan usianya oleh Allah Ketika mereka semuanya masuk ke dalam surga, mereka dimasukkan dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Di situ mereka tumbuh bagus, indah, menawan, mempesona. Semuanya tanpa terkecuali. Di usia mereka usia-usia 30 sampai 35 tahun. Yang laki-laki tampan-tampan semuanya. Ganteng-ganteng semua. Semuanya usianya sekian. Tidak ada yang tua, ada yang kecil. Yang perempuan-perempuannya cantik-cantik semua. Menawan-menawan semuanya. Yang mbah muda lagi. Dengan usia tadi usia-usia yang cantik para seorang wanita. Barakallahu itu. Jadi anak kecil tidak ada dalam surga. Ya, yang mbah-mbah tidak ada dalam surga. Yang ada yang masih-masih muda kayak gini ini. Ya, yang masih 30 35 tahun kayak gini, Ya, ini di surga nanti barakallahu itu, mereka semuanya usianya menjadi muda-muda kembali dan mereka tidak akan tua selama-lamanya. Tidak akan tua selama-lamanya. Usia mereka segitu terus. Barakallahu fikum. Ahlul jannah nanti barakallahu fikum ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu tempatnya masing-masing. Di mana kamar-kamar mereka. Lebih hafal daripada rumahnya sendiri di, dunia ini. Ketika antum safar jauh, pulang ke rumah, Antum tahu tempat, oh ini rumah saya. Di surga nanti. Antum belum tahu surga. Belum pernah ke sana. Tapi ketika dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal, termasuk Ahlul Jannah, kamu akan tahu lebih hafal tempat kamu nanti di surga daripada rumah kamu di dunia ini. Langsung tahu ini tempatnya saya. Barakallahu Ketika ahlul jannah sudah masuk ke semua tempatnya masing-masing. Dan ingat derajatnya sesuai dengan tingkatan amal-amal solehnya. Ketika semua sudah masuk, masih banyak ruangan-ruangan yang longgar. Yang kosong dalam surga. Kata Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla akan menciptakan makhluk-makhluk khusus untuk dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. lihat di kiamat ya. <clears throat> kita. Masing-masing penghuni surga mendapatkan istananya, mendapatkan kamar-kamarnya, mendapatkan kemah-kemahnya. Pakaian-pakaian mereka dari emas, dari sutra yang begitu indah. Atau punya pakaian di dunia begitu menawan, begitu licin. ada lalat jatuh. Ah, tidak bisa hinggap, jatuh dia. Begitu indah, begitu mahal, mempesona. Itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Mereka memiliki pakaian yang begitu indah-indah. Dari bahan bahannya begitu indah-indah. Dari sutra, dari emas, dari perak, dari mutiara, dari berlian, segala macam. Laki perempuannya. Indah-indah. Barakallah itu. Dan di surga nanti, khanamtina azakumullah. <clears throat> Ahlul jannah Masing-masing mendapatkan dua bidadari. Yang ini perlu saya bacakan riwayatnya. Sebentar ya. <clears throat> mendapatkan dua bidadari ya Fadya. Masya Allah. Mendapatkan masing-masing orang satu bidadari sebentar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Niqdam bin Ma'di Karib. Dikeluarkan ala Tirmidzi, Ibnu Majah di isnadin sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kata Rasulullah SAW terkait dengan orang-orang yang afwan afwan itu oleh yang afwan salah riwayat. Dalam Bukhari Muslim. Afwan, dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan awwalu zumratin talijul jannah Suratuhum ala suratil qamar lailatul badr. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga bentuk mereka seperti bentuknya rembulan di malam purnama. Indah. La yabsukun wa la yamtakhitun wa la yataghawatun. Mereka tidak akan meludah. Tidak akan buang ingus tidak akan BAB, bangar besar, bangar kecil, tidak. Aniyatuhum fiha zahab, wa amsyatuhum min zahabi dzahab wal fiyadah. Bejana mereka dari emas. Sisir sisirnya mereka dari emas dan perak. Barakallahu fikum. Walikulli wahidin minhum zaujatani. Ada wasyahid. Masing-masing ahlul jannah minimal mendapatkan dua istri dari kalangan bidadari. Rasul menyebutkan sifat yang bidadari. Yura mukhusukihima miwara'illahm minal husn. Terlihat sumsum sumsum tahu sumsum sum di tulang betisnya itu kelihatan dari balik dagingnya dikarenakan indah yang dan dikarenakan indah yang, dan, dan begitu cantik. Jangan disayangkan ya kawan ya. Ya Allah ini tangan, anggap ini betis. Sumsumnya, sumsum itu kan di balik tulang ya. Ini ada kulit, ada daging, ada tulang. Dalam tulang ada apanya? Ada sumsumnya. Sumsumnya itu kelihatan dari baik dagingnya. Minal husn. Di kalangan saking cantiknya. Hah? Jadi kelihatan ya Pak. Sumsumnya itu. Betul-betul bening. Barakallah itu. Jangan teruskan ya. Nah, para barakallah itu. Begitu bening. Begitu indah. Al-Muhim penghuni surga nanti mendapatkan minimal dua. Bahkan mereka mendapatkan lebih daripada itu tergantung dengan amalnya masing-masing. Tadi dalam hadis Mirdam bin Ma'di Karib tadi. Yang ingin saya sebutkan. Khusus untuk para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Kata Rasulullah. Wa yuzawwaju wa sab'ina zawjatan minal huril'in. Orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 istri dari kalangan bidadari, bidadari surga. 70 katanya para ulama yang ini dua, ini 72 menunjukkan angka dua itu minimal dan bisa lebih daripada itu tergantung kadar iman dan takwanya kadar iman dan amal soleh dia kepada Allah Azza wa Semakin tinggi, besar amalannya, semakin banyak bidadari yang dia peroleh. <clears throat> Satu saja sudah luar biasa. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW bidadari surga ini. Kalau seandainya ada satu bidadari surga yang muncul di bumi, satu saja, muncul di bumi maka cahaya kecantikannya itu akan menerangi seluruh penjuru dunia. Aromanya, wanginya, semerbak. Semerbak. Semua akan tercium oleh seluruh yang di muka bumi. Bukan satu langsa, bukan. Satu dunia. Bumi yang luas ini, Pak. Satu bidadari muncul, satu aja. Langsung semuanya bercahaya. Dengan cahaya indah yang dipancarkan oleh sang bidadari tadi. Aromanya akan semerbak. Menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu baru satu bidadari. Lah ya apa kalau dua? Lah ya apa kalau tiga? Bagaimana kiranya kalau tujuh? Oh, dua bidadari. Hmm. luar biasa. Taib untuk istri-istri yang ada di dunia ini. Ketika mereka berdua pasangan suami istri termasuk ahlul jannah. Allah jadikan dua-duanya termasuk ahlul jannah. Maka mereka berdua akan kumpul nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi istri di dunia, berlanjut menjadi istri di surga ya Allah Azza wa Dan semuanya akan berbeda. Istrinya akan antum nanti akan betul-betul berubah. Dimasukkan dalam sungai Al-Hayah tadi itu tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat jelita, yang sangat mempesona, yang sangat menawan dengan usia yang begitu remaja tadi. Dan di surga nanti tidak ada yang namanya kecemburuan. Tidak ada yang namanya kejelekan sedikit pun. itu. Walaupun suaminya punya bidadari-bidadari. Di dunia cemburu berat. Ya, cemburu berat di dunia ya Pak. Di surga tidak ada yang namanya cemburu. Semua dalam kenikmatan, semua dalam kesenangan barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan penghuni-penghuni surganya. Cantik-cantik, tampan-tampan, kokoh-kokoh, kuat-kuat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan At-Tirmidzi Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'tal mu'minu fil jannah quwwata kadza wa kadza fil jima'." Kila ya Rasulullah, "Awa yutiqu dzalik?" Qala yu'ta quwwata mi'ata rajul. Seorang mukmin nanti di surga diberi kekuatan sekian sekian sekian untuk mengumpuli istrinya. Kata yang tanya, apakah kata yang mampu ya Rasulullah? Awayutiku dzalik? Apakah mampu ya Rasulullah? Kata Rasul, masing-masing mukmin nanti akan dikasih kekuatan seratus laki-laki. Satu laki-laki aja bisa punya istri empat. Iya. Punya istri empat. Dan dia punya kemampuan. Kalau ada budak, bebas. Mau berapa dia budaknya ya, Tuhan. Itu kuat bayangkan. Di surga nanti mendapatkan kekuatan seratus laki-laki. Bahkan mereka nanti barakallahu fikum fi syughulin fakihun ahlul jannah mereka dalam kesibukan-kesibukan yang menyenangkan mereka. Disebutkan dalam tafsirnya barakallahu fikum fi syughulin fakihun mereka setiap harinya bersama dengan para istri-istrinya dari kalangan bidadari dari surga dan istri dia yang dari dunia tadi. syukur terus, sibuk terus dengan para istrinya dan tidak ada kenal lelah. Tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan. Semuanya menyenangkan, semuanya nikmat. Barakallahu Dan semuanya tersedia dalam surganya Allah Azza wa Jalla tersedia ya. Diiringi oleh para wildan-wildan, gilman-gilman, anak-anak muda yang siap untuk mengkhidmat melayani ahlul jannah. Barakallahu Minta minum ini ada, makan ini ada, paket ini ada, semuanya ada. Barakallahu dalam kenikmatan yang luar biasa barakallahu di surga nanti khonamtina azakumullah ada pasar-pasar. Sukul jannah. Pasar-pasar surga. Ahlul jannah akan datang ke pasar-pasar surga. Bertemu dengan ahlul jannah yang lainnya. Bahkan saling menziarai satu sama lain. Setiap kali berziarah mereka semuanya mengatakan, kok kamu semakin tampan ya? Lebih tampan daripada yang sebelumnya. Kok semakin cantik ya? Dulu lebih cantik daripada sebelumnya. Mereka yang pulang dari surga, dari dari pasar-pasar surga. Begitu kembali ke rumahnya, kembali dalam keadaan wajahnya lebih tampan, wajahnya lebih tam, lebih ganteng, aromanya lebih wangi. Ketika dia pulang disambut oleh para istri-istri dari, kalangan kalangan indah tadi